Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadir sekalian para jemaah umrah para penziarah Masjid Nabawi dan juga para mukimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal sekedar mengingatkan di sana ada sebuah hadis yang menunjukkan tentang keutamaan menuntut ilmu di Masjid Nabawi. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man jaa masjid لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang datang ke masjid ini yaitu Masjid Nabawi dan tidak mendatanginya kecuali karena kebaikan yang ingin dia pelajari atau karena ingin mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Datang ke sini lain melakukan sholat di Masjid Nabawi demikian pula ingin mempelajari sebuah kebaikan atau ingin mengajarkan kebaikan tersebut kepada orang lain boleh mengatakan bahwa di bimanzilatil mujahidi bisa sabilillah maka dia memiliki kedudukan yang seperti seorang mujahid fi sabilillah itu seorang yang berjihad fi sabilillah dan ini menunjukkan tentang keutamaan yang menuntut ilmu di Masjid Nabawi yang yang tidak diberikan di tempat yang lain. Nah, baik, e, masih kita bersama kitab e, Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh e, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan insyaallah hari ini kita akan membacakan ayat-ayat yang beliau datangkan rahimahullah yang berkaitan dengan sifat al-makr wa yaitu sifat makar bagi Allah Azza wa Jal yaitu makar Allah SWT bagi orang-orang yang berbuat makar terhadap Allah, terhadap agamanya, terhadap para nabinya dan orang-orang yang yang soleh. Baik. Beliau mengatakan rahmatullah wa qawlihi wa huwa syadidul mihal wa qawlihi wa makaru wa makara wallahu khairul makirin wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun wa qawlihi innahum yakiduna kaida wa akidu kaida dalam empat ayat ini terdapat sifat di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang harus kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala karena ini sudah Allah kabarkan di dalam Al-Quran Kita tetapkan sifat tersebut Sebagaimana datangnya Demikian pula dengan kaidah-kaidah Yang sudah dijelaskan oleh para ulama Dan sifat tersebut adalah sifat makar Sifat makar Demikian pula Al-Qaidah Al-Makar dengan Al-Qaidah Ini hampir sama maknanya yang artinya dalam bahasa kita adalah makar. Dan sifat makar bagi Allah SWT datang di dalam Al-Quran ala sabilil jaza wal muqabalah didatangkan oleh Allah SWT dan Allah kabarkan sifat tersebut di dalam Al-Quran maksudnya adalah untuk membalas makar orang-orang yang membuat makar karena musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah Azza wa Jal Mereka membuat makar Untuk menghancurkan agama Allah Untuk membunuh wali-wali Allah Azza wa Jal Untuk membinasakan kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya Mereka membuat makar siang dan malam Membuat rencana Mengatur tipu daya Bagaimana mereka bisa memadamkan cahaya Allah Azza wa Jalla. Maka Allah SWT membalas makar mereka dengan makar yang lebih dahsyat. Allah SWT mensifatkan di dalam Al-Quran, mensifati dirinya bahwasanya Allah SWT membuat makar bagi orang-orang yang membuat makar bagi agama Allah. Allah SWT membalas makar mereka dan membalas di budaya mereka sebagaimana nanti akan kita sebutkan ayat-ayatnya. Nah, wa qawlihi wa huwa syadidul mihal. Dan firman Allah SWT wa huwa syadidul mihal. Dan dia Allah SWT adalah zat yang maha keras makarnya. Al-mihal di sini ada yang memaknai al-makar. Makar. Jadi al-mihal adalah muradif adalah nama lain dari al-makar. Sehingga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di sini ya ayat ini dijadikan yang didatangkan oleh beliau sebagai dalil bahasanya di antara sifat Allah adalah Allah memakari atau berbuat makar kepada orang-orang yang berbuat makar kepada agamanya dan ingin membinasakan memadamkan agama Allah SWT wa huwa syadidul mahal Allah SWT adalah sangat keras makarnya Allah SWT apabila membuat makar maka makar Allah SWT adalah sangat keras yang dimaksud dengan makar secara bahasa adalah menyampaikan sebuah kejelekan isalu al-makruh ilal ghair bitariqin khafiyin. ini yang disampaikan oleh para ulama mereka mengatakan jadi masa dengan makar adalah menyampaikan sebuah makruh. Menyampaikan sebuah perkara yang jelek. Ilal ghair kepada orang lain bitariqin khafiyin dengan cara yang sangat tersembunyi. Ini dinamakan dengan makar. Ya, orang-orang atau musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, musuh-musuh agama Islam mereka berusaha untuk menyampaikan kejelekan dan keburukan kepada kaum muslimin bitariqin khafi dengan cara yang yang sangat tersembunyi. Bagaimana mereka berkumpul di antara mereka berbicara satu dengan yang lain yang merencanakan bagaimana dalam 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan menghancurkan agama Islam. Ini dinamakan dengan makar dan juga tipu daya. Ya mereka ingin menghancurkan Islam tetapi dengan cara yang tersembunyi. Berusaha bagaimana kaum muslimin tidak merasa difitnah dengan syahwat yang dibuat media-media ya demikian pula fitnah dengan fisik dan seterusnya maksud mereka adalah ingin menyampaikan sebuah kejelekan dan keburukan kepada kaum muslimin dengan cara yang tidak kita rasakan dengan cara dengan dengan cara yang tidak kita rasakan kita tidak menyadari bahwasanya ini semua adalah makam dari mereka ingin membinasakan kita ini dinamakan dengan makam. Allah SWT akan membalas makar yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah dan makar Allah lebih dahsyat dan lebih kokoh daripada makar yang mereka lakukan. Ya Allah SWT akan menyampaikan kepada mereka yaitu kepada musuh-musuh Allah kejelekan, kebinasaan, keburukan kepada mereka dalam dengan keadaan dengan cara yang mereka tidak rasakan, dengan cara yang mereka tidak sadari mereka merasa puas, mereka merasa nikmat, mereka merasa senang padahal Allah SWT sedang membuat makan bagi mereka. Allah mengatakan wa huwa syadidu al-mihal. Dialah Allah SWT yang keras makarnya, kokoh makarnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah adalah al-makr li a'daihi. Al-makr lil makirin. Allah SWT membuat makar bagi orang-orang yang berbuat makar. Ya dan ini harus kita sebutkan. Jadi Allah SWT di dalam Al-Quran ya sifat Allah adalah membuat makar bagi orang-orang yang berbuat makar. Dan para ulama menyebutkan ya tidak boleh kita sebutkan sifat ini secara tersendiri. Artinya hanya mengatakan Allah memiliki sifat makar. Kemudian kita berhenti dia. Ini jangan. Karena Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya makar dari Allah itu adalah ala sabilil muqabalah. Ini adalah balasan. Sehingga kita mengatakan Allah membuat makar bagi orang-orang yang berbuat makar. Yang harus kita tambah dengan kalimat ini. Allah berbuat makar bagi orang-orang yang berbuat makar. Itu musuh-musuh Allah yang ingin berbuat makar bagi untuk kehancuran agama ini. Kita katakan Allah memiliki sifat makar bagi orang-orang yang ingin berbuat makar. Ya, dan jangan kita berhenti dan hanya mengatakan Allah memiliki sifat makar kemudian kita diam, ya Karena di dalam Al-Qur'an Allah yang menyebutkan sifat ini dengan ya e, bahwasanya ini adalah balasan bagi orang-orang yang yang berbuat makar. Nah, kemudian yang selanjutnya wa qawlihi dan juga firman Allah wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Dan mereka berbuat makar. Dan Allah juga berbuat makar. Dan Allah adalah sebaik-baik kita yang yang berbuat makar. Ayat ini ya Allah turunkan tentang tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Ya, kisah Nabi Isa alaihissalam di mana sebagian Bani Israel ya sebagaimana eh, di antara sifat mereka adalah ia ingin membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Di antaranya mereka ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam yang telah diutus kepada mereka yaitu Bani Israel. Dan mereka membuat makar. Wa makaru. Mereka membuat makar bagaimana berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam dengan cara yang khafi, dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Yang mereka berusaha untuk membunuh beliau eh, alaihi salam dengan cara mereka. Tetapi Allah SWT wa makar Allah. Allah SWT juga membuat makar bagi mereka. Allah SWT juga membuat makar ya bagi orang-orang yang ingin membunuh Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana makar Allah? Allah SWT ya saat itu ada salah seorang di antara ya Bani Israel yang masuk ke dalam rumah Nabi Isa alaihissalam yang kemudian ingin mencari Nabi Isa ya dan ingin menunjukkan Nabi Isa kepada orang-orang yang bersamanya supaya dibunuh, supaya disalib dan seterusnya. Kemudian Allah SWT mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Kemudian Allah menjadikan orang tersebut, yaitu yang masuk ke dalam rumah Nabi Isa dijadikan dia serupa dengan Nabi Nabi Isa dijadikan wajahnya serupa dengan Nabi Isa alaihissalam. Sehingga ketika orang-orang masuk, mereka mengira bahwasanya itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Sehingga dialah yang disalib dan dialah yang yang dibunuh. Wa huwa khairul makirin, wallahu khairul makirin dan Allah adalah sebaik-baik yang membuat makar. Siapa yang bisa melakukan demikian kecuali Allah Azza wa Makhluk tidak ada yang bisa melakukan mengangkat manusia sampai ke atas demikian pula menjadikan seseorang sehingga wajahnya serupa dengan orang lain wallahu khairul makiri dan Allah SWT dialah sebaik-baik zat yang membuat makar. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara sifat Allah adalah membuat makar bagi orang-orang yang berbuat makar. Yang di antara sifat Allah adalah membuat makar bagi orang-orang yang berbuat makar. Nah, Kemudian pada ayat setelahnya yaitu setelah ayat ini yang masih berkaitan dengan kisah Nabi Isa, Allah mengatakan itqala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Ketika Allah SWT mengatakan wahai Isa sesungguhnya aku akan mutawaffik. Jadi maksud dengan tawaffa di sini adalah menjadikan dia tidur. Ya Allah SWT berkata kepada Nabi Isa saat itu ya Allah telah uh, menjadikan dia tidur. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilaihi. Allah menidurkan Nabi Isa, kemudian Allah mengangkat Nabi Isa kepada kepada Allah itu ke langit. Ini adalah uh, bagian dari makar Allah SWT kepada orang-orang yang ingin berbuat makar. Allah angkat nabinya, Nabi Isa alaihi diselamatkan. Kemudian Allah SWT serupakan sebagian mereka dengan Nabi Isa alaihissalam sehingga dialah yang dibunuh dan dialah yang yang disalib. Nah, kemudian setelahnya Allah swt mengatakan wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yashurun. Dan mereka berbuat makar dengan sebenar-benarnya. Dan kami pun berbuat makar dengan sebenar-benarnya. Wa hum la yashurun dan mereka tidak menyadarinya. Dan ini adalah kisah makar yang lain yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Saleh alaihissalam mereka ingin membuat makar. Yang membuat makar ingin membunuh Nabi Saleh alaihissalam. Wa makaru makran. Yang mereka membuat makar dengan sebenar-benarnya. Berkumpul di antara mereka dan bersumpah ya di antara mereka untuk membunuh Nabi Saleh alaihissalam tanpa sepengetahuan walinya. Jadi bagaimana membunuh beliau? Ya dengan uh, eh, uh, eh, tersamar dengan tersembunyi yang berusaha tidak diketahui oleh wali dari Nabi Nabi Saleh alaihissalam. Wa makaru makron, wa makarna makron. Maka kami pun juga membuat maka. Allah swt juga membuat makar bagi mereka wahum la yash'urun dan mereka tidak menyadarinya. Jadi mereka merasa bahwasanya mereka bisa membuat makar untuk Nabi Nabi Allah yaitu Nabi Saleh alaihissalam. Tetapi ternyata Allah swt yang membuat makar bagi mereka sehingga Allah swt menghancurkan mereka. Kemudian Allah mengatakan, "Fandur kaifa kana 'aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. Kemudian Allah mengatakan maka lihatlah bagaimana akhir dari makar mereka. Jadi mereka berusaha berbuat makar yang membunuh Nabi Saleh alaihissalam ternyata Allah menyelamatkan Nabi Saleh dan bahkan akhir dari makar mereka anna dammarnahum. Allah SWT membinasakan mereka wa qaumuhum wa qaumahum demikian pula kaum mereka ajmain seluruhnya. Ini adalah e, termasuk balasan Allah bagi orang-orang yang ingin berbuat makar kepada walinya, kepada utusannya, kepada rasulnya. Ya Allah SWT menjadikan akhir dari makar mereka adalah kehancuran dan juga kebinasaan. Dan ayat ini dibawakan oleh mu'alif demikian pula maksudnya adalah untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara sifat Allah SWT adalah makar bagi orang-orang yang berbuat makar. Baik. Kemudian wa ini demikian pula firman Allah swt. wa taala, "Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida." Sesungguhnya mereka benar-benar melakukan tipu daya. Kaidun ini adalah nama lain dari al makar Sesungguhnya mereka maksudnya adalah orang-orang Quraisy yang mereka berusaha untuk memudarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghalang-halangi berkembangnya agama beliau. Innahum yakiduna kaida. Mereka benar-benar berbuat makar, bermusyawarah di antara mereka, berbicara di antara mereka bagaimana ingin memudarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dakwahnya. Kemudian Allah mengatakan wa akidu kaidan dan aku juga membuat makar dengan sebenar-benar makar. Ya, dan ini juga menunjukkan kepada kita sifat di antara sifat-sifat Allah adalah al-kaid, yaitu kaid untuk orang-orang yang berbuat makar bagi agama Allah azza wajalla. Baik. Ya, ini adalah empat ayat yang disebutkan oleh uh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang semuanya menunjukkan kepada kita sifat yang tadi kita sebutkan yaitu sifat makar bagi Allah Swt dan sifat tersebut adalah muqayyadah ya sifat tersebut adalah eh, muqayyadah yaitu diikat maksudnya adalah sifat tersebut berkaitan dengan Allah bagi musuh-musuhnya jadi Allah Swt membalas makar mereka dengan makar yang lebih syadid yang lebih kokoh yang lebih dahsyat daripada makar-makar yang e, dilakukan oleh musuh-musuh Allah Azza wajalla Nah. Kemudian Bapak-Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa termasuk permasalahan yang penting yang juga berkaitan dengan e, pembicaraan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana kita menghadapi makar musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Setelah kita mengetahui bahwasanya Allah SWT di antara sifatnya adalah membuat makar bagi orang-orang berbuat makar. Maka gimana seorang muslim dan juga seorang muslimah menghadapi dan mendengar makar-makar musuh-musuh Allah? Ini harus per, perlu kita mengulang kembali ya bagaimana sikap seorang muslim ya di dalam menghadapi makar-makar musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, tentunya kita harus kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya dalam bersikap ya baik dalam menghadapi sebuah musibah baik dalam menghadapi sebuah nikmat maka jalan keluar satu-satunya dalam menghadapi seluruh perkara baik yang baik maupun yang buruk adalah dengan Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah SAW. Ya, karena Allah SWT menurunkan Al-Qur'an dan juga sunnah adalah untuk hidayah yang memberikan petunjuk kepada manusia. kita kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Allah SWT turunkan sebagai petunjuk. Petunjuk dalam keadaan gelap. Petunjuk ketika seseorang mendapatkan musibah. Petunjuk ketika seseorang merasa ketakutan. Petunjuk ketika dia mendapatkan kenikmatan dan seluruh keadaan maka Al-Quran isinya adalah petunjuk bagi kita semua. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, demikian pula sunnah Rasulullah SAW yang merupakan penjelas bagi Al-Quran, maka kita akan selamat. Yang selamat dari fitnah, demikian pula selamat dari makar musuh-musuh agama agama Islam. Jadi ketika dalam keadaan yang seseorang mendengar adanya makar dan seterusnya, maka kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah apa yang Allah tunjukkan demikian pula apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW untuk menghadapi yang makar dari musuh-musuh agama Islam ini yang pertama kemudian yang kedua perlu kita mengetahui bahasanya makar dari musuh-musuh Islam ini sudah sejak zaman dahulu artinya ini bukan sesuatu yang baru Ya para nabi alaihi wassalam mereka juga menghadapi orang-orang yang berbuat makar. Dan ini adalah sunnatullah dan juga takdir Allah bahwasanya ya di sana ada orang-orang yang berbuat makar bagi yang berbuat makar dan berusaha untuk membinasakan orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Allah SWT mengatakan, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون dan demikianlah kata Allah kami jadikan dari setiap desa akabira mujrimiha dari setiap daerah pembesar-pembesar yang mereka adalah mujrim mereka adalah penjahat-penjahat besar liyam kuru fiha supaya mereka berbuat makar di daerah tersebut Ya setiap daerah pasti ada orang yang ingin berbuat makar, ingin berbuat jelek. Ya, menyampaikan keburukan kepada kaum muslimin. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim. Kata Allah, dan tidaklah mereka berbuat makar kecuali untuk diri mereka sendiri. Artinya makar mereka nanti kembalinya akan akan kembali kepada diri mereka sendiri. Ini kabar dari Allah SWT. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim. Ya makar mereka telah akan kembali kepada diri mereka sendiri wa ma yash'urun mereka tidak menyadari. Ya merasa bahwa dirinya sudah berbuat dan berbuat ya sudah melakukan ini, melakukan itu, ya sudah menguasai ini, menguasai itu. Maka mereka telah berbuat makar untuk diri mereka sendiri sebenarnya. Wa ma yash'urun dan mereka tidak merasakan yang demikian. Ini kabar dari Allah SWT bahasanya memang ini adalah sudah sunnah ia yang sudah berlalu bahasanya yang musuh-musuh Allah akan senantiasa membuat mata merencanakan yang berapa tahun ke depan dan seterusnya untuk menghancurkan kaum muslimin demikian pula di dalam firman Allah yang lain Allah mengatakan wa qad makara alladziina min qablihim falillahi al dan sungguh orang-orang sebelum mereka telah berbuat makar ya orang-orang sebelum mereka telah berbuat makar falillahil makru jami'an dan milik Allah lah makar semuanya ya Allah SWT mengetahui apa yang mereka rencanakan ya'lamu ma taksibu kullu nafsin wa sayalamun kuffaru liman uqbadda Allah mengatakan Allah mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap jiwa apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka inginkan. Ya, maka Allah SWT mengetahui itu semua. Kemudian Allah mengatakan wa sayalamun kuffar liman uqbadzar dan orang-orang kafir akan mengetahui siapa yang akan memiliki akhir yang yang baik. Dan ini juga menunjukkan kepada kita sekali lagi bahasanya makar dari musuh-musuh Allah ini bukan sesuatu yang baru. Ya ini sudah sejak zaman dahulu dan tadi sudah disebutkan bagaimana mereka berbuat makar untuk Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana mereka ingin menghancurkan Nabi Soleh alaihissalam. Bagaimana mereka ingin menghancurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian pula sampai zaman sekarang mereka masih berusaha berkumpul yang melakukan ini dan melakukan itu untuk menghancurkan kaum muslimin. Nah, Kemudian yang kedua yang perlu kita uh, eh, ini bahwasanya bagaimanapun besar usaha mereka di dalam berbuat makar maka itu semua tidak akan lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla. Ya bagaimanapun mereka berusaha untuk berbuat makar maka itu tidak akan lepas dari takdir Allah karena tidak mungkin terjadi di permukaan bumi ini sesuatu yang keluar dari takdir. Yang semua yang terjadi adalah dengan takdir Allah. Ya tidak mungkin sesuatu terjadi, baik diamnya sesuatu ataupun bergeraknya sesuatu kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita yakini bahwasanya itu semua adalah dengan takdir Allah. Allah Swt mengatakan, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون dan demikianlah kami jadikan kepada untuk setiap nabi musuh kami jadikan untuk setiap nabi musuh dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qaul mereka saling mewahyukan, membisikkan satu dengan yang lain. Kemudian Allah mengatakan al-qaula zukhrufal qauli urura. Kemudian Allah mengatakan walau syaa rabbuka ma fa'alu. Kalau Tuhan engkau menghendaki, seandainya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Ya, kalau Allah menghendaki, walau syaa rabbuka ma fa'alu, seandainya Tuhan menghendaki, niscaya mereka tidak melakukannya. Artinya, maka yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah yang mereka memusuhi nabi-nabi Allah Azza wa Jal itu semua adalah dengan takdir Allah SWT. Walau syaa rabbuka ma fa'aluh. Seandainya Tuhanmu mengendaki niscaya mereka tidak akan bisa melakukan. Fadarhum wa ma yaftarun, maka tinggalkanlah mereka dan kedustaan yang mereka yang mereka lakukan. Jadi mereka tidak mungkin makar yang mereka lakukan ini keluar dari takdir Allah. Dan kita sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah qaddara al khalaiq qabla ayya yakhluqa samawati wal ar bi khamsina alf sanah." Khamsina al-fasana. Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan takdir bagi makhluk-makhluknya. Ya takdir musibah, takdir kenikmatan dan seterusnya. rezeki demikian pula ajal Allah SWT telah menghadirkan itu semua 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, dan termasuk di sini apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Azza wa Jal, maka apa yang mereka lakukan berupa makar dan tipu daya, tipu muslihat ini tidak akan keluar dari takdir Allah Azza wa Jal. Ini yang harus kita yakini di antaranya. Kemudian yang, sel yang selanjutnya di antara yang ketiga, yang keempat, di antara hal yang perlu kita yakini di dalam menghadapi makar-makar musuh eh, musuh Islam adalah meyakini bahwasanya mereka telah akan mendapatkan azab yang pedih. Mereka telah akan mendapatkan azab yang pedih. Meskipun mereka sementara yang mendapatkan kenikmatan atau sebagian kenikmatan di dunia, maka akhir dari nasib mereka telah apabila meninggal dalam keadaan kufur adalah azab yang sangat pedih dari Allah Azza wa Jalla. Ini harus kita yakini. Allah SWT mengatakan, وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ Dan orang-orang yang membuat makar yang jelek. Lahum azabun syadid Maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat Yang sangat pedih Ya, jadi e, mereka bisa berenak-enakan sebentar yang menikmati kenikmatan sebentar tetapi akhir dari keadaan mereka kelak adalah kebinasaan ya akhir dari keadaan mereka adalah adab yang penting dari Allah Azza wa Jalla kemudian setelah yang setelahnya yang keempat yang harus kita yakini bahwasanya makar tersebut kelak kembalinya akan ya kembali kepada mereka sendiri Allah SWT mengatakan wala yahiqu al-makru sayyi'u illa bi ahlihi ya dan tidak akan ia kembali kejelekan dari makar yang buruk tersebut kecuali kepada yang memiliki. Jadi makar yang mereka perbuat telah akan akan sampai dan eh, bencananya atau akibatnya akan kepada mereka sendiri. Dan juga di antara hal yang perlu kita perhatikan ya yang kelima di antara hal yang perlu kita perhatikan di dalam menghadapi makar-makar yang musuh-musuh Allah Azza wa Jal adalah kita mengambil sebab ya mengambil sebab bagaimana supaya kita bisa menghadapi makar-makar tersebut ya jadi antara sebab yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah bertawakal kepada Allah ya bertawakal dan bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah SWT menceritakan kisah e, para sahabat Nabi saw yang dikabarkan kepada mereka bahwasanya musuh-musuh yaitu orang-orang Quraisy sedang berkumpul yang berkumpul dalam rangka menghancurkan mereka dan membinasakan mereka. Allah SWT mengatakan alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس orang-orang yang beriman ya yang mereka yang manusia berkata kepada mereka ya e, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada sebagian manusia yang berkata kepada mereka innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum yang manusia sedang berkumpul ya untuk membinasakan kalian fakhshawhum maka dalam kalian takut kepada mereka. Ini adalah kebiasaan yang musuh-musuh Allah Azza wa mereka berusaha untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Yang disebarkan berita-berita bahwasanya telah dilakukan ini dan itu, sebentar lagi kita akan binasa, sebentar lagi akan begini dan begini, kita sudah dikepung ya oleh ya oleh golongan ini dan golongan itu ini kebiasaan musuh-musuh Allah azza wajalla mereka mengatakan innan nasa qad jama'u lakum sesungguhnya manusia sudah berkumpul untuk menghancurkan kalian fakhshawhum maka dalam kalian takut yang dalam kalian minder sudah tidak usah membuat perlawanan kalian sudah di depan ya di depan mata yaitu kebinasaan kalian sudah sudah datang Ya dan ini ia disampaikan oleh musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan fazadahum imana. Ya ucapan sebab justru menambah keimanan bagi mereka. Ya ketika mendengar ya ucapan musuh-musuh Allah yang berusaha untuk menakut-nakuti kaum muslimin, justru ini malah menambah keimanan bagi mereka. Kemudian mereka mengatakan waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian mereka mengatakan hasbunallah. Cukuplah Allah bagi kami. Artinya Allah SWT yang akan menolong kami. Ya kalian adalah makhluk Allah. Yang menciptakan adalah Allah dan Allah mengetahui makar yang kalian rencanakan. Dan Allah berjanji bahwasanya Allah akan menolong hamba-hambanya yang menolong agamanya. Dan Allah SWT maha mampu untuk membinasakan kalian dalam satu waktu menghancurkan tipu daya kalian dalam satu waktu. Meyakini bahasanya Allah SWT yang akan menolong kita. Mereka mengatakan waqalu hasbunallah. Cukuplah Allah bagi bagi kami. Dialah yang akan menolong kami. Meskipun seluruh dunia berusaha untuk menghancurkan kaum muslimin, niscaya mereka tidak tidak akan bisa menyampaikan mudarat bagi kaum muslimin kecuali dengan apa yang sudah Allah tulis. Tidak mungkin keluar dari apa yang sudah Allah tulis, yang sudah Allah takdirkan. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan cukuplah Allah bagi kami dan sesungguhnya dia Allah SWT adalah sebaik-baik wakil, sebaik-baik penolong. Dan ucapan ini yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan oleh Nabi saw dan juga para sahabat ketika mendengar orang-orang yang berusaha untuk menakut-nakuti kaum muslimin Demikian pula pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim Yaitu ketika beliau akan dilempar yang ke api yang menyala-nyala Maka beliau mengatakan Hasbunallah wa ni'mal wakil Sehingga Allah SWT menolong beliau Dan menjadikan api tersebut menjadi menjadi dingin Dan menjadi api keselamatan yang tidak memudarati Nabi Ibrahim AS Beliau mengatakan Hasbunallah wa ni'mal wakil oleh karena itu apabila kita sampai kepada kita yang berita yang ingin membuat kita minder dan ingin membuat kita takut ya dari musuh-musuh Allah maka kita ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini saya akan bertambah keimanan kita. Ya dan tidak mungkin mereka bisa membuat makar kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu ayat selanjutnya ya Allah Subhanahu wa taala ya uh, uh, mengatakan innama uh, bi ni'matin minallah wa fadlin lam yaksashum su' wattaba'u Allah. Ya, Allah mengatakan fanqalabu bi ni'mati minallah. Akhirnya mereka kembali lagi dengan nikmat dan juga karunia dari Allah. Karena ternyata apa? Ketika mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah SWT menjadikan musuh-musuh tersebut yang awalnya ingin menghancurkan kaum muslimin dijadikan mereka tidak jadi yang dijadikan mereka tidak tidak jadi menghancurkan kaum muslimin atau menyerang kaum kaum muslimin. Siapa yang memalingkan hati mereka? Allah SWT. Ya Allah SWT maha mampu untuk melakukan segalanya. Ketika melihat hambanya bertawakal kepada Allah dan yakin dengan pertolongan Allah SWT, maka Allah SWT akan menurunkan pertolongannya. Allah jadikan di dalam hati mereka ya eh, keinginan untuk kembali dan tidak jadi menyerang kaum muslimin dan yang melakukan itu semua adalah Allah SWT oleh karena itu pentingnya bertawakal kepada Allah ya di dalam yang menghadapi makan musuh-musuh Allah SWT dan jangan sampai kita bertawakal kepada diri kita sendiri maksudnya bagaimana kita merasa diri kita lah yang mampu untuk menghadapi makan-makan tersebut biar ya, dengan kekuatan kita dengan masa yang kita miliki sementara tidak ada di dalam dirinya ketergantungan kepada Allah Azza wa Jal Merasa dirinya punya masa, dirinya punya kekuatan dan seterusnya, tetapi lupa bertawakal dan bergantung kepada Allah SWT. Makanya demikian, yang bukan pertolongan dari Allah yang turun. Ya, kalau kita bertawakal kepada diri kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri, maka kita adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah di antara manusia yang lain. Tetapi ketika kita bertawakal kepada Allah, ya dan merasa bahasa yang mencukupi kita adalah Allah SWT maka kita menjadi orang yang yang kuat. Allah mengatakan wa may 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah lah yang akan memberikan kecukupan. Ya, Allah akan memberikan kecukupan. Betul kita hanya memiliki persenjataan mungkin yang sederhana. Betul kita hanya sedikit. Sementara musuh memiliki peralatan yang modern tapi ketika seseorang yang bertawakal kepada Allah SWT dan bergantung kepada Allah SWT, maka Allah akan menjadikan diri kita diri kita kuat. Siapa para sahabat radhiyallahu Anwar dibandingkan pasukan Romawi dan pasukan pasukan Persia Apa perbandingan kekuatan mereka dengan kekuatan orang-orang Persia dan Romawi? Tapi Allah SWT menolong hamba-hambanya yang dikuasai Persia, dikuasai Romawi dan juga negara-negara yang lain dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Nah, kemudian di dalam ayat setelahnya Allah mengatakan innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khawfuni. Sesungguhnya yang demikian adalah adalah uh, uh, dari syaitan yang yang ingin yukhawifu awliya'ah yang ingin menakut-nakuti wali-walinya. Ya kabar-kabar yang jelek tentang makar-makar yang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah makar dari syaitan dan usaha syaitan untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Yang menakut-nakuti kaum muslimin. Allah mengatakan fala takhafuhum. Janganlah kalian takut kepada mereka wa khafuni dan janganlah kalian takut kepada kepada diriku. Jadi kita jangan takut kepada musuh-musuh Allah. Kita diberitakan untuk takut kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian setelahnya di antara usaha kita yang menghadapi musuh-musuh Allah SWT sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah bersabar dan juga bertakwa ya bersabar dan juga bertakwa Allah SWT mengatakan wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit dan apabila kalian bersabar dan juga bertakwa la yadurrukum kaiduhum syai'a maka tidak akan memudarati kalian makar mereka sedikit pun. Ya apabila kalian pertama apa? bersabar. Kemudian yang kedua kalian bertakwa kepada Allah la yadurrukum kaiduhum syai'a saya tidak akan memudarati kalian makar mereka sedikit pun. Ini kabar dari Allah SWT menjelaskan kepada kita di antara ya cara ya jalan keluar untuk menghadapi makar-makar musuh-musuh Allah adalah dengan menjalankan dua perkara ini. Yang pertama adalah bersabar. Bersabar mencakup diantaranya adalah bersabar di atas ya imtithalul awamir. Ketika kita menjalankan perintah Allah, ya maka kita bersabar melakukannya. Datang perintah dari Allah di dalam Al-Quran, yang sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Kita bersabar. Kemudian yang kedua bersabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan dari berbuat maksiat. Ketika datang hawa nafsu, fitnah yang menggoda mata kita, menggoda telinga kita, menggoda hati kita, maka kita bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Karena takut kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang ketiga adalah bersabar di atas takdir Allah. Ketika kita tertimpa musibah, tidak mengeluh dengan ucapan kita dan tidak mengeluh dengan hati kita. Demikian pula tidak melakukan amalan-amalan yang isinya adalah yang menentang takdir Allah Azza wajalla Apabila kita bersabar ketika menjalankan perintah, bersabar ketika menjauhi larangan dan bersabar ketika mendapatkan musibah, maka kita dianggap dan dihitung sebagai orang yang sabar. sebagai orang yang bersabar. Ini yang pertama. Ya, Kemudian yang kedua adalah bertakwa kepada Allah SWT. Bertakwa kepada Allah yang maknanya kembali kepada dua perkara yaitu menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan. Dan perintah yang paling agung, yang paling besar yang Allah perintahkan kepada kita adalah tauhid. Yang adalah tauhid yaitu mengisahkan Allah di dalam ibadah. Tidak ada perintah yang lebih besar daripada perintah untuk mengisahkan Allah di dalam ibadah. Dan larangan yang paling besar, yang paling Allah larang, yang paling Allah peringatkan adalah kesyirikan. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada daripada syirik. Jadi makna takwa adalah menjalankan perintah Allah dan perintah Allah yang paling besar adalah tauhid. Dan di antara makna takwa adalah menjauhi larangan Allah dan larangan Allah yang paling besar adalah adalah syirik. Jadi kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah dan tidak akan memudarati kita yang tipu daya musuh-musuh Allah dan juga makarnya apabila kita bersabar dan kita bertakwa. Bagaimana kita bisa mewujudkan sabar dan juga ketakwaan? Ya di antara caranya adalah dengan menyebarkan ilmu agama. Dan dengan cara kita mempelajari terus ilmu ilmu agama. Karena tidak mungkin kita bisa bersabar dengan sebenar-benarnya bertakwa dengan sebenar-benarnya kecuali apabila kita mengilmui agama agama Allah. Karena takwa isinya adalah dia menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan. Bagaimana kita tahu perintah-perintah Allah kalau kita tidak belajar? Bagaimana kita bisa mewujudkan tauhid kalau kita tidak belajar? Bagaimana kita bisa meninggalkan kesyirikan kalau kita tidak tahu apa itu syirik? Ya oleh karena itu, ya para ulama senantiasa di zaman fitnah seperti ini yang menasihatkan kita supaya tetap dan terus belajar dan mengajak kaum muslimin untuk menghadiri majelis ilmu supaya mereka bisa mewujudkan kesabaran dan supaya mereka bisa mewujudkan ketakwaan. Sehingga dengan demikian la yadurrukum kaidun syai'a niscaya tidak akan memudarati kalian tipu daya mereka sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Ya ilmunya meliputi segala sesuatu termasuk diantaranya apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah yang berupa maka Allah Ta'ala alam itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab Bagaimana sifat 20? Sifat Allah 20 dalam tauhid ahlu sunnah wal jamaah. Nah, sudah sering kita sampaikan bahwasanya cara ahlu sunnah wal jamaah di dalam masalah nama dan juga sifat Allah Azza wa Jal adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran demikian pula apa yang ditetapkan oleh Rasulnya di dalam sunnah-sunnah yang sahih di dalam hadis-hadis yang sahih tanpa kita mentasbih menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk demikian pula tanpa mentakwil merubah makna sifat-sifat tersebut dengan dengan makna yang yang tidak demikian pula di antaranya tanpa kita mentakwil yaitu menafikan sifat-sifat tersebut ini adalah cara Ahlus wal Jamaah di dalam masalah nama dan juga sifat dan mereka mengatakan bahwasanya nama dan juga sifat ini adalah tauqifiyah artinya kita terima jadi. Yang datang di dalam Al-Quran kita tetapkan, demikian pula apa yang datang dari Nabi-Nya kita kita tetapkan. Adapun sifat yang 20 seperti yang disebutkan di dalam e, pertanyaan ini, di sana ada beberapa sifat yang tidak ada di dalam sifat 20 ini. Ya, di sana ada sifat ar rahmah yang disebutkan. Ya demikian pula sifat yang tadi kita pelajari, sifatul ain, sifatul wajah dan juga sifat-sifat yang lain yang sudah kita pelajari maupun yang nanti akan kita pelajari. Ya, dan eh, sekali lagi kita di dalam masalah nama dan juga sifat, ya kita kembali kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Ya, bukan kembali kepada akal semata. Karena ada sebagian menentukan sifat dengan akal. Kalau sesuai dengan akal maka diterima. Tapi kalau tidak sesuai dengan akal maka tidak tidak diterima. Ini bukan cara ahlu sunnah wal jamaah. Ini adalah cara ahlul kalam. Ini adalah adalah cara ahlul kalam. Adapun ahlu sunnah wal jamaah maka mereka di dalam masalah nama dan juga sifat ini tauqifiyah mereka terima jadi dari Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW dengan faedah yang tadi dan sering kita sebutkan yaitu tanpa kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Bagaimana hukumnya menjamak sholat Jumat dan sholat asar? Pendapat yang lebih kuat yang tidak dibolehkan atau tidak disyariatkan untuk menjamak antara sholat Jumat dengan sholat asar. Jadi yang boleh dijamak adalah sholat duhur dengan sholat asar dan tidak boleh mengkiaskan antara yang sholat Jumat dengan sholat duhur. Ya, karena di sana ada perbedaan yang banyak antara sholat duhur dengan sholat asar dengan sholat Jumat. Ya sholat zuhur 4 rakaat. Ya sholat Jumat hanya 2 rakaat. Ya sholat Jumat didahului dengan khutbah. Ada zuhur maka tidak didahului dengan dengan khutbah. Dan juga perbedaan-perbedaan yang lain. Dan karena itu sebagian ulama mereka memuatkan bahasanya sholat Jumat yang tidak bisa dikiaskan dengan sholat nuhur sehingga tidak dijangka dengan sholat asar. Nanti kalau pas waktu Jumat maka kita melakukan sholat Jumat saja kemudian kita melakukan sholat asar pada waktunya. Allah Taala alam. Apakah boleh membuka pakaian ihram sementara kita belum melaksanakan rukun umrah? Boleh. Ya, seseorang membuka pakaian ihramnya karena keperluan misalnya karena ingin mandi, ya sebelum tawaf dia ingin mandi maka boleh dia membuka pakaian ihramnya. Yang termasuk larangan adalah memakai pakaian yang membentuk badan. Ya seperti pakai Eh, apa eh, jubah atau memakai kaos atau memakai celana ini tidak diperbolehkan bagi laki-laki. Demikian pula menutup eh, kepala dengan sesuatu yang menempel seperti memakai kopiah, kopi, ya kemudian sorban dan yang semacamnya maka ini tidak boleh. Adapun hanya sekedar melepas kain orang boleh. Ya, seseorang ingin ke kamar mandi misalnya kemudian menaruh ya, kain ihram yang bagian atas di di di atas misalnya kemudian dia e, apa menunaikan hajatnya maka ini tidak tidak masalah. Jadi tidak masalah kita melepas pakaian ihram jadi yang dilarang adalah memakai pakaian yang membentuk badan demikian pula menutup kepala dengan sesuatu yang menempel. Makar adalah takdir Allah adalah takdir. Allah akan berbuat makar terhadap musuh-musuh Allah jika demikian apakah kita tidak berbuat apa-apa terhadap makar-makar tersebut? Bukan. Ya, maksudnya bukan demikian. Jadi seorang muslim yang ketika menghadapi sesuatu dia melihat dengan dua mata. Mata yang pertama adalah mata takdir. Kemudian yang kedua adalah kacamata atau mata syariat. Yang pertama adalah mata takdir, kemudian yang kedua adalah mata syariat. Mata takdir Maksudnya adalah kita meyakini bahwasanya itu semua adalah dengan takdir Allah. Musibah yang menimpa kaum muslimin demikian pula makar yang dilakukan oleh oleh musuh-musuh Allah, Makanya ini adalah dengan takdir Allah tidak mungkin keluar dari apa yang Allah kehendaki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita memandang dengan mata syariat. Apa yang Allah inginkan dari kita? Ya apa apa yang Allah lihatkan dalam keadaan seperti ini. Seperti yang tadi kita sampaikan, kita diberitakan untuk bertawakal kepada Allah dan kita diberitakan untuk bersabar dan bertakwa. Allah us Nah, Allah SWT telah e, kita untuk bersabar dan juga bertakwa untuk menghadapi makar-makar musuh-musuh Allah Azza wa Jal. Dan makna takwa ini luas. Karena bertakwa artinya adalah menjalankan perintah Allah. Allah SWT memerintahkan kita bertauhid, Allah memerintahkan kita berdakwah, Allah memerintahkan kita beramar ma'ruf nahi mungkar, Allah memerintahkan kita untuk Eh, mengikuti sunnah nabinya ini adalah makna takwa. Ya takwa bukan hanya untuk dirinya sendiri adalah beribadah untuk dirinya sendiri tidak. Yang bertakwa adalah lebih luas dari dari itu. Usaha kita di dalam dakwah dan mengajarkan manusia ini adalah usaha di dalam menghadapi makar-makar musuh-musuh Allah. Kita menegakkan dan juga menyebarkan dakwah tauhid yang melalui radio, yang melalui TV, melalui ya secara langsung, baik dengan tulisan maupun dengan lisan dan seterusnya. Ini pada hakikatnya adalah untuk yang menghadapi yang makar-makar musuh Allah. Bagaimana kita menerangkan kepada kaum muslimin tauhid dan bagaimana supaya mereka mendekat kepada Allah SWT dengan ketakwaan. Dan ini bukan tidak kita katakan kita tidak berbuat apa-apa, kita telah berbuat. Ini adalah usaha yang Allah SWT perintahkan. Kalau memang di sana ada kemungkaran yang harus kita ingkari, maka kita ingkari kemungkaran tersebut, tetapi dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Terjadi sebuah kasus yang yang ini menimpa dan menyakitkan kaum muslimin, maka kita ingkari dengan yang disyariatkan dengan cara yang diperbolehkan. Kita adukan kepada pemerintah, kepada penguasa yang sah, maka mereka lah yang, yang akan menentukan urusannya bukan dengan cara-cara yang tidak disyaratkan oleh agama. Kita diperintahkan untuk mengingkari kemungkaran, tetapi dengan cara yang ma'ruf. Bukan mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran. Ya, dan ini adalah bagian dari takwa kepada Allah mengingkari kemungkaran, tetapi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang benar. Bukan mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran. Ini kemungkaran yang lain berarti. Ya, dan seorang muslim yang diperintahkan untuk mengembalikan ya perkara baik berupa keamanan ya maupun berupa rasa takut ini kepada ulul amri, ya kepada pemerintah. Ya kita laporkan kepada yang berhak, kepada yang berwenang dan mereka lah yang telah akan memberikan keputusan. Yang mereka lah yang telah akan memberikan keputusannya adalah termasuk usaha yang dibenarkan secara syariat. Nah, Bagaimana kaum muslimin harus bersikap dengan makar untuk musuh-musuh Allah dan juga Rasulnya Seperti yang tadi sudah kita sampaikan ya Apa yang harus kaum muslimin lakukan untuk menghadapi makar musuh Islam Yaitu penyimpangan agama syiah yang berkedok Islam Yang mengkafirkan para sahabat dan kaum muslimin Apakah harus kita berani sebelum tanah air menjadi Suriah Intinya tadi seperti yang sudah kita sampaikan Ya kita kembalikan kaum muslimin kepada majelis-majelis ta'lim yang bagaimana mereka e, kembali kepada Allah SWT dengan tauhid dan juga mengikuti sunnah Nabi SAW dan adalah sebab ya di antara sebab yang paling utama untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya, kita kembalikan mereka kepada agamanya yang hak, agama yang murni. Bagaimana seseorang yang mengharap pertolongan dari Allah sementara kita kaum muslimin masih kurang di dalam masalah tauhid kepada Allah. Sekarang kalau kita tanya kepada masing-masing dari kita, seberapa kita wujudkan tauhid pada diri kita dan juga masyarakat kita? Kita masih mengaku, ya kita mengaku sebagai kaum muslimin, tapi masih ada di antara kita yang percaya dengan jimat. Dan ini banyak, tidak sedikit. Yang masih datang ke dukun. Dan ini adalah melanggar tauhid. ya, ini adalah melanggar tauhid. Kita kaum muslimin beriman kepada Rasulullah SAW dan percaya bahwasanya beliau adalah rasul yang diutus kepada kita manusia dengan membawa perintah ya dengan membawa larangan dari Allah mengajarkan kepada kita ya tata cara ibadah yang benar kepada Allah SWT tapi masih banyak di antara kita yang kurang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. padahal ittiba kepada beliau menghidupkan sunnah beliau ini termasuk ya sebab untuk mendapatkan kemenangan ya jadi di antara caranya adalah bagaimana kita mengembalikan yang kaum muslimin ini kepada agamanya yang murni, agamanya yang hak yang bersumber pada dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berada sebelah kecuali Allah dan ini adalah tauhid. Kemudian wa asyhadu anna muhammadan rasulullah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah dan ini adalah ittiba yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jangan kita heran apabila banyak kita dengar dai-dai dan juga ustaz-ustaz mereka senantiasa mengulang-ulang tentang masalah tauhid. Mengulang-ulang bagaimana kita beribadah sesuai dengan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka memahami bahasanya pertolongan Allah adalah dengan cara seperti ini. Bukan kita membiarkan kemungkaran. Yang saudara kita berada di syirik kita biarkan saudara kita jauh dari sunnah Nabi kita, biarkan cara yang demikian akan menjadikan kita semakin hina dan semakin rendah. Karena kita tidak saling beramal ma'ruf nahi mungkar di antara di antara kita. Ya, dan ini adalah usaha yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW yang beliau senantiasa yang dari awal beliau berdakwah kepada tauhid ya demikian pula para nabi sebelumnya karena mereka paham bahwasanya adalah sumber dari kemenangan Seandainya kita nanti meninggal dunia dan la qadarullah terjadi musibah sehingga kita dibunuh dan sehingga kita di, di, di, dibinasakan dan disiksa, maka kita meninggal dalam keadaan apa? Bertauhid kepada kepada Allah. Kalau kita meninggal dalam keadaan bertauhid, maka ini adalah kemenangan yang luar luar biasa. Seseorang keluar dari dunia dalam keadaan dia mentauhidkan Allah. Man mata uh, man mata lam yusyrik billahi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka dia masuk ke dalam apa? Ke dalam surga. Dunianya sementara. Ya, kematian yang sakitnya seseorang hanya sementara. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan bertauhid, maka ini adalah kesuksesan yang nyata. Ini adalah keberuntungan yang besar yang masuk kubur dalam keadaan bertauhid dan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bertauhid dan dia masuk ke dalam surga dalam keadaan bertauhid tauhid ya. Jadi dia mati seandainya terjadi musibah dan dia dibunuh oleh orang lain maka dia meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan bertauhid. Adapun apabila kita meninggalkan dakwah tauhid ya, kemudian kita sibuk dengan perkara yang lain dan meninggalkan dakwah tauhid ketika terjadi musibah dikhawatirkan seseorang meninggal dalam keadaan dia tidak bertauhid kepada kepada Allah. Meninggal dalam keadaan jimat yang berkalung di yang ada di ada di lehernya meninggal dalam keadaan jimat ada di sabuknya dan seterusnya. Dan ini adalah bencana seseorang yang meninggal yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Allah taala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.